Ya bna Adam, wahai anak Adam, man misluk. Siapa yang seperti kamu, wahai anak manusia? Yang kamu punya, di depan kamu ada airnya, ada tempat sholatnya. Ada tempat toharahnya ada tempat sholatnya. Maka kapan saja kamu ingin bertemu Allah, ingin berbicara dengan Allah, maka kamu bisa bertaharah dan kemudian sholat di mana saja kamu berada. Maka ikhwanifidina azakumullah, para ubad, para muhsinun, orang-orang yang ihsan, dalam keadaan mereka memiliki atau mengambil kesempatan tadi dengan betul-betul. Sehingga mereka sangat bahagia untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka istanas merasa tentram merasa tenang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika berada di tengah-tengah manusia dalam keadaan urusan-urusan dunia gelisah dia. Ingin cepat kembali menemui Rabbnya, beribadah kepadanya dan kembali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Saur Ibnu Yazid dan sudah kita baca juga ini ucapan atau kisah Israeliah. Ketika Isa mengatakan perbanyaklah berbicara dengan Allah dan persedikitlah berbicara dengan manusia. Maka ditanyakan oleh Hawariyin kepada Isa alaihissalam. Bagaimana berbicara dengan Allah dan bagaimana memperbanyak bicara dengan Allah? Dikatakan khali, ini berkhalwatlah kamu, beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukhlu bimunajatihi Diriwayatkan pula dengan sanadnya oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari Rayyah bahwa dia mengatakan kana indana rajulun disebutkan dengan nakirah tidak disebutkan siapa Artinya hanya mencontohkan bagaimana orang yang senang beribadah dan bagaimana rasanya. Qala, indana rajulun, ada seseorang di tengah kami atau di kampung kami yang yusalli kulla yaumin wa lailah alf yang dia salat sehari semalam itu seribu rakaat hatta aq'ada min rijlain hingga dia akhirnya aq'ada min rijlain nggak mampu kakinya menopang dirinya artinya dalam keadaan lemah dan lumpuh karena yusalli jalisan maka dia salat dalam keadaan duduk dan salat dalam keadaan duduk tetap dalam keadaan seratus apa seribu rakaat Faidah salat asar, maka ketika salat asar, ihtaba, dia dalam keadaan duduk dengan ihtiba, kemudian menghadap kiblat dan berkata, ajibtu, aku heran. Lil khaliqati, kaifa anasat bisiwak. Sungguh aku heran dengan makhluk-makhluk ini. Kenapa mereka bisa merasa tenang dengan selainmu, wahai Rabb. Ini bermunajat kepada Allah yang diajak bicara adalah Allah. Ya Allah aku heran pada mereka yang bisa tenang tanpamu. Bisa tenang dengan selainmu. Ini yani orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal ajibtu lil khaliqati kaifastanara stanara qulubuha bidzikri siwak. Bahkan aku heran dengan makhluk-makhluk ini. Bagaimana hati-hati mereka bisa terang Bagaimana hati-hati mereka bisa bersinar dalam keadaan tidak menyebut namamu atau menyebut selain engkau. Ini ikhwan ifrin azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Disebut oleh rayah. Bukan urusan seribu rokaat atau seratus rokaatnya. Karena dalam masalah itu masih ada pembicaraan. Ya, tentangnya. Bagaimana hukumnya dan sebagainya. Tetapi yang jadi masalah adalah orang itu menyatakan karena dia senang dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tentram ketika beribadah, sehingga dia betul-betul terheran-heran dengan orang-orang yang dalam keadaan tidak berzikir pada Allah, dalam keadaan tidak beribadah kepada Allah, dalam keadaan menyebut selain Allah, kok mereka bisa tenang, bisa tentram? Ajib, kata dia. Diriwayatkan pula oleh Abu Usama dia menyatakan daqaltu ala Muhammad ibn Nadr. Aku masuk menemui Muhammad ibn Nadr al-Harisi. Faraaituhu ka'annahu munqabidun. Maka aku lihat dia seakan-akan dia dalam keadaan tidak suka didatangi. Maka aku katakan, ka'annaka takrah an tu'ta. Sepertinya engkau tidak suka untuk didatangi. Qala ajal. Ajal berarti na'am. Iya. Fakultu awal tastawhish. Aku katakan kepadanya, apakah engkau tidak merasa kesepian? Ini sendirian. Ketika didatangi malah nggak suka. Awama tastawhish. Apakah engkau tidak merasa kesepian? Faqala kaifa astawhash. Kaifa astawhish. Bagaimana aku merasa kesepian? wa huwa yaqul ana jalis man dzakarani bagaimana aku akan kesepian padahal Allah berfirman aku bersama orang yang mengingatku karena kalimat jalis disebutkan dalam riwayat yang baif dalam riwayat yang lemah riwayat yang sahih dikatakan ana abdi, aku bersama hambaku menyebutkan ma'iyah tidak menyebutkan jalis jalis itu artinya teman duduk kalau lafat ini berarti Bagaimana aku kesepian? Padahal Allah berkata, aku teman duduk orang yang mengingat aku. Begitu. Tapi saya katakan tadi bahwa kalimat jalis diriwayatkan dalam riwayat yang lemah. Berarti beliau Muhammad ibn Nadir al Harithi juga merasa tentram, merasa tenang hatinya ketika berzikir pada Allah, beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Rabbnya, sehingga dia tidak kesepian. Orang-orang yang dalam keadaan tidak mengerti menanyakan, apakah engkau tidak kesepian? Aku datang engkau malah engkau nggak suka. Maka dijawab seperti itu, bagaimana aku akan kesepian sedangkan Allah berfirman, aku bersama hambaku yang mengingat aku. Wa li Malik ibn Mighwal wa fi baiti wahdah. Dan dikatakan pula kepada Malik ibn Mighwal ketika dia duduk di rumahnya sendirian. Qala Ala tastawhish? Tidakkah engkau merasa kesepian? Merasa sendiri? Qala wa yastawhishu ma'allahi ahad? Dijawab oleh Ibn Maghwal. Apakah akan kesepian seseorang? Sedangkan Allah bersamanya. Apakah akan merasa kesepian seseorang? Sedangkan Allah bersamanya. Ini yastawhish ma'allahi ahad. Apakah ada seseorang yang kesepian padahal Allah bersamanya? Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini berarti masalahnya adalah keyakinan. Adapun Allah Maha Dekat adalah dekat dengan semua orang kan begitu. Tapi kenapa? Ada yang merasa dan ada yang tidak merasa. Perbedaannya adalah pada keyakinan dalam hati. Ada yang yakin, ada yang tidak yakin. Maka orang yang tidak yakin inilah yang merasa kesepian. Sendiri. Merasa dalam keadaan dia gelisah. Butuh sesuatu yang atau butuh sesuatu yang bisa diajak bicara Seseorang yang bisa diajak bicara, sedangkan seorang yang ingat Allah, orang yang dalam keadaan yakin dengan Allah, dia berwudu, dia salat, dia bermunajat pada Rabbnya, berbicara pada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan semua hajatnya, mengungkapkan semua keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta jalan keluar kepadanya atau baca Quran, zikir sehingga dia sibuk dan tetap dia merasa Allah bersamanya sehingga tidak merasa wahsh la yastawhish wa kana Habib Abu Muhammad yaqlu fi sedangkan Habib Muhammad Abu Muhammad yaqlu fi baitihi dia juga pernah menyendiri di rumahnya wa yaqul dan dia berkata man lam taqarra ainuh bika falaqarrat ainaihi waman lam ya'nas bik fala uns Habib Abu Muhammad dia menyatakan ketika dia sendirian di rumahnya Barang siapa yang hatinya atau matanya tidak sejuk, tidak tentram dengan berzikir kepadamu, maka selama-lamanya dia akan tidak merasa tenang. Selama-lamanya dia tidak akan tenang. Sedangkan orang yang tidak merasa tentram dengan engkau ya Allah, maka mereka tidak akan selamanya mendapatkan ketentraman. Wa qala Ghazwan Inni asabtu rahata qalbi fi mujalasati man ladaihi hajati. Kata Ghazwan, rahimahullah, aku mendapatkan ketentramanku, rohah, aku mendapatkan ketentraman, ketentraman hati, itu dengan duduk bermajelis dengan sesuatu yang memberikan hajat-hajatku ini khonifidina azakumullah adalah gambaran kalau seseorang itu dekat dengan Allah berarti dia dekat dengan zat Rabbnya yang maha memberi, yang maha memiliki, yang maha kaya dan maha kuasa. Sehingga apapun hajatnya akan dipenuhi oleh Allah Swt. Sedangkan manusia merupakan sifat asli mereka. Manusia, dia merasa tentram kalau di sebelahnya ada bosnya. Bos dalam artian yang memberikan kullah hajatihi. Apa hajatnya? Kasih. Minta apa? Perlu apa? Kasih. Kalau di sebelah dia ada ya, orang yang menjamin semua yang dibutuhkan akan diberi. Tenang apa nggak tenang dia? Dia akan tenang. Padahal itu manusia yang kekayaannya terbatas, miliknya terbatas. Dan apa yang dia punyai dalam keadaan tidak lebih dari apa yang dia punya atau di dunia ini saja. Sedikit, amat sangat sedikit. Sedangkan Allah Maha Kaya, Maha Memberi, Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Allah Subhanahu wa taala bahkan menawarkan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku akan aku beri. Mestinya dia lebih tentram kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya toh? Kalau dia tentram dengan orang yang akan menjaminnya semua yang dia minta dijamin dia akan tenang maka kata beliau kata Ghazwan aku merasa tenang dan aku mendapatkan keteraman hatiku kalau aku dalam keadaan tetap bersama yang memenuhi hajat-hajatku siapa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala karena tentunya pandangan mereka pandangan akhirat bukan pandangan dunia kalau pandangannya pandangan dunia akan ditafsirkan sempit. Berarti senang di sebelah orang kaya yang akan memberi kebutuhan-kebutuhan dia. Kan begitu. Itu terlalu kecil sekaya-kayanya manusia. Dia tidak memiliki surga dan neraka. Sehingga dia tidak bisa menentukan seseorang masuk surga atau masuk neraka. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin, maha kaya dan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memiliki seluruh alam ini, langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan Allah yang yuqaddiru kulla syai, yang menakdirkan segala sesuatu. Sehingga ketika kita meminta pada Allah, Allah menentukannya dan Allah menakdirkannya dan Allah hanya mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah dia. Maka azakumullah tentunya seorang mukmin muhsin akan tentram kalau dia tetap bersama Allah, tetap beribadah kepadanya, berzikir kepadanya, tetap dekat taqarrub ilallah. Wa qala Muslim ibn Yasar. Dia berkata, Muslim ibn Yasar, "Ma taladdadal mutaladdidun bimithli al-khulwah bimunajatillahi azza wa jalla." Tidaklah akan merasakan lezat semua orang yang merasakan lezat seperti merasakan kelezatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala berkhulwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla. Demikian kata Muslim bin Yasar. Tidak akan merasakan kelezatan yang lebih daripada itu. La ya'rif illa man dhaqah. Tidak mengerti kecuali yang merasakannya. Ikhwan fillah Berarti Muslim Ibn Yasar rahimahullah menyatakan bahwa kelezatan yang paling tinggi adalah ketika dia bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula dikatakan oleh Muslim al-Abid, "Laulal jamaah makharajtu min babi abadan hatta amut." Kalau saja tidak karena salat jamaah, aku nggak akan keluar dari pintuku, pintu rumahku selama-lamanya sampai aku mati. Ikhwan fillah azzaikumullah Kalimat-kalimat yang seperti ini keluar dari mulut para ubad, keluar dari lisan orang-orang yang ahli ibadah dan senang beribadah, sehingga dipahami secara ekstrim oleh kaum sufi, sehingga mereka tidak mengecualikan sebagaimana para ulama tadi mengecualikan laulal jamaah. Kenapa laulal jamaah? Karena dia tahu hukumnya salat berjamaah itu harus. Laula dakwah kalau saja tidak karena dakwah. Karena dakwah itu penting dan diperintahkan. Tetapi sufi-sufi belakangan ngakunya pengikut mereka, kami mengikut fulan wa fulan wa fulan, tetapi tanpa mengecualikan mereka dalam keadaan bersemedi di rumahnya nggak keluar sama sekali. Terus bagaimana sholat jamaahnya? Oh sholat jamaahnya di Mekah, kunci diri di kamar. Ini khonifrin azakumullah adalah kezib, kedustaan. Karena tidak ada yang bisa kita hukumi kecuali zahir. Sedangkan zahirnya dia tidak keluar rumah. Bagaimana mungkin sholat di Mekah, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Maka khonifidina azakumullah. Tentunya apa yang mereka rasakan dari kenikmatan-kenikmatan beribadah kepada Allah, kelezatan beribadah kepada Allah, tetap harus di atas sunnah, tetap harus di atas hukum-hukum syariat. Jangan sampai mengikuti perasaan hati, kok enak ya, kok enak ya, kok enak ya. Sampai kemudian dia tidak mau keluar sama sekali dan tidak mau memikirkan dunia sama sekali. Tidak mau memikirkan segala macam tugasnya dia, kewajiban dia. Tidak sholat berjamaah, tidak berdakwah, tidak memikirkan dakwah pada manusia. Akhirnya jadilah dia satu orang yang sesat dengan kesesatan model baru lagi. Yaitu rahbaniyah yang pernah terjadi pada kaum Nasrani. Kependetaan rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Kependetaan yang mereka ada-adakan ibtada'uha yang Allah tidak wajibkan pada mereka. Tapi mereka sendiri yang membikin-bikinnya. Makanya yang namanya ahlus sunnah tetap ketika mereka merasa nikmat beribadah, mereka beribadah di atas sunnah dan tetap dengan cara yang diajarkan oleh sunnah dengan takaran sunnah. Apa makna takaran sunnah? Ya, ini tidak berlebihan. Ya. Tidak berlebihan ketika ditanyakan kepada Aisyah. Bagaimana sholat malam Rasulullah SAW? Ya. Berapa rokaat? Dijawab, beliau sholat 11 rokaat tidak pernah lebih dari sebelas rakaat. Tidak di Ramadan, tidak pula di luar Ramadan. Rasulullah SAW salat empat rakaat dengan panjang dan bagus. Jangan tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Jadi kalau dia merasa kurang sebelas rakaat, bukan bilangannya yang ditambah, tetapi kualitasnya yang ditambah. Dalam keadaan kata Aisyah, la tas'al an husnihinna. Jangan tanya tentang bagusnya, wa tulihin dan panjangnya. Jangan tanya tentang panjangnya dan bagusnya. Maka 11 rakaat salat dari mulai sebelum pertengahan malam sampai hampir kehilangan sahur, 11 rakaat. Berarti tetap ketika merasa nikmat, ketika merasa lezat, jangan seenak sendiri. Harus tetap dengan bimbingan sunnah nabawiyah. Wakalah dan juga dia berkata, Ma yajidul muti'una lillahi ladzatan fid dunya ahla al khulwah bimunajati sayyidihim. Tidaklah orang-orang yang taat kepada Allah merasakan kelezatan di dunia ini tidak ada yang lebih lezat daripada berhalwat, bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Wala ahsib lahum fil akhirah min azim thawab akbar fi sudurihim wa aladda fi qulubihim min an ilaih dan aku tidak melihat atau tidak mengira bagi mereka di akhirat akan mendapatkan pahala yang terbesar dan yang paling besar di hati mereka selain memandang wajahnya berarti di dunia yang paling nikmat adalah bermunajat kepada Allah maka di akhirat yang paling lezat adalah memandang wajah Allah. Sangat mirip di dunia berhadapan dengan Allah, bermunajat dengan Allah walaupun tidak melihatnya. Tetapi beribadah ka'annahu tarah, seakan-akan ka'annahu yarah, seakan-akan dia melihatnya. Maka di akhirat yang paling lezat, yang paling nikmat bagi mereka adalah memandang wajah Rabbnya. Ikhwanifidina azakumullah. Dan ini sesuai dengan hadis yang sahih dalam masalah nawar dalam masalah melihat Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka memandang wajah Allah dan lupa kenikmatan surga. Ini menunjukkan bahwa memandang wajah Allah lebih nikmat daripada nikmatnya jannah. Ketika berbicara seperti itu, tiba-tiba ghusya alaih. Dia ngomong seperti itu dalam keadaan betul-betul dari hatinya. Bahwa tidak ada yang lebih nikmat di dunia ini. Tidak ada yang lebih lezat bagi orang yang taat selain bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lebih lezat dari pahala yang besar di akhirat nanti, tidak ada yang lebih tinggi daripada memandang wajah Allah. Tiba-tiba dia tidak sadarkan diri. Usia alaih. Pingsan. Wa Ibrahim ibn Adham. Diriwayatkan pula dari Ibrahim ibn Adham. Qala a'la darajat an tanqati'a ila rabbik wa tasta'nis ilaihi biqalbik wa aqlik wa jami' jawarihik Derajat yang paling tinggi bagi seseorang adalah ketika dia memutuskan hubungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentram kepadanya dengan hatinya dan akalnya dan dengan anggota badannya hatta la terju illa rabbak hingga engkau tidak berharap kecuali mengharapkan Rabbmu tidak takut kecuali karena dosa-dosamu wa turassiq mahabbatahu fi qalbik dan kemudian memantapkan kecintaannya kepada Allah di hatimu. Hatta la tu'tir 'alaiha syai'a hingga tidak terpengaruh oleh apapun. Fa idza kunta kadzalik, kalau engkau dalam keadaan seperti itu, lam tubali fi barrin kunta au fi bahrin. Kalau sudah keadaannya seperti itu, tidak peduli apakah kamu di daratan ataupun di lautan. Au fi sahlin au fi jabalin apakah di tempat yang datar ataupun di tempat yang tinggi wa kana syauquka ila liqa'il habib pasti kerinduanmu adalah kepada Allah untuk menghadap dan bertemu dengan Allah seperti rindunya seorang yang haus rindu kepada air yang dingin seperti syauqul ja'a ila ta'am seperti rindunya seorang yang lapar kepada makanan makanan yang lezat, makanan yang nikmat. Wa yakunu dzikrullahi 'indaka ahla al 'asal. Dan jadikanlah zikir kepada Allah itu lebih manis daripada madu pada dirimu. Dan lebih lezat daripada air yang segar, yang jernih ketika kamu haus. Fi yaumis sa'if di musim panas. Wa qala al-Fudail, berkata al-Fudail, "Tuba liman istauhasha minan nas wa kana Allahu jalisu berbahagialah seorang yang istauhasha minan nas seorang yang merasa gelisah bersama manusia tetapi ketentramannya adalah bersama Allah Subhanahu wa taala wa qala Abu Sulaiman la anasanil la anasanillah illa bihi abada. Allah tidak pernah menentramkan aku kecuali dengan dirinya abadan selama-lamanya. Yani hati beliau tidak pernah tentram, tidak pernah Allah tentramkan kecuali dengan Allah, Yani dengan zikir kepadanya, dengan beribadah kepadanya, dengan dekat kepada Allah, taqarrub ilallah. Wa qala ma'ruf, dia berkata kepada seseorang, tawakkal Allah hatta yakunu jalisuka wa anisuka maudi'u syakwak. Bertawakallah kepada Allah hingga jadilah yang bersamamu yang membuat tentram kamu yang jadi kamu jadikan tempat mengeluhmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakallah sampai seperti itu, tawakal pada Allah. Kalau ada sesuatu kesulitan, kegelisahan, adukan pada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala dhunnun, berkata dhunnun, min alamatil muhibbin lillah an la ya'nasu bi siwahu wa la yastawhish ma'ah. Dikatakan oleh dhunnun, tanda-tanda orang-orang yang cinta kepada Allah adalah mereka la ya'nasu bi siwahu. Mereka tidak merasa tentram kecuali dengan Allah. Wala yastawhish ma'ahu dan tidak merasa sendiri atau tidak merasa kesepian ketika bersama Allah, ketika bermunajat kepada Allah. Kemudian dia berkata, "Idza sakana al-qalb حب الله تعالى أنس بالله لأن الله أجل في صدور العارفين <clears throat> أن يحب سواه إذا سكن القلب jika hati ini sudah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala, maka dia akan merasa tentram dengan Allah. Karena Allah adalah yang paling tinggi, yang maha mulia, yang menjadi sesuatu yang diyakini dalam dada-dada orang-orang arifin. An yuhibbu siwah, yakni Allah maha besar untuk dicintai oleh mereka dan maha besar Allah untuk mereka mencintai selainnya ya ini tidak ada tempat lagi untuk mencintai yang lainnya kecuali harus ada kecualinya apa kecuali kecuali cinta yang karena Allah sehingga sama sekali tidak mengurangi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala justru justru dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala maka jangan lepas dari hadis kemarin bahwa yang akan merasakan lezatnya iman adalah yang menjadikan Allah dan Rasulnya paling dicintai dan la yuhibbu tidak cinta pada seseorang illa lillah kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka konfidina azakumullah jangan sampai apa yang sudah disebutkan dalam hadis-hadis sahih terkalahkan dengan kesalahpahaman. Kalau sudah dipenuhi cinta Allah dalam hati kita, maka tidak bisa cinta lagi pada siapapun. Terus bagaimana? Tidak cinta pada anaknya, tidak cinta pada istrinya, tidak cinta pada siapapun. Ya. Maksudnya bagaimana? Terangkan. Harus diterangkan. Kecuali. La yuhibbuhu illa lillah. An yuhibba ahadan la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali mencintainya karena Allah. Artinya kalau suatu saat justru menentang Allah atau menghalangi ibadah kepada Allah atau kufur menentang agama Allah, maka tercabut kecintaannya dan hilang sama sekali siapapun dia orang terdekatnya sekalipun. Ini khonifidina azakumullah. Karena cintanya karena Allah, maka ketika orang itu dalam keadaan menentang Allah, maka hilang cinta tadi. Karena hatinya sudah dipenuhi cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawmi fi hadhal bab yatulu dzikruhu jiddan. Dan ucapan-ucapan mereka para ubad, ahli ibadah, dalam masalah ini sangat panjang. Ya tulu dikruhu jiddan, sangat panjang. Banyak ucapan-ucapan mereka. Yang tentunya intinya adalah al-ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu. Beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dengan yakin kepada Allah bahwa Allah dekat, Allah melihat, Allah memperhatikannya. Wa fima dzakarna kifayah dan apa yang kita sebutkan cukup insyaallah. Faman ta'ammala ma asyarna ilaihi mimma dalla alaihi hadzal hadis al'azim alim. Barang siapa yang perhatikan apa yang kami isyaratkan tentang apa-apa yang ditunjukkan di dalam hadis ini, hadis yang mulia ini, maka orang itu akan tahu bahwa jami'al ulum wal ma'arif terji' ila hadzal hadis wa tadkhul tahtahu. Kalau kita perhatikan kembali hadis yang sedang kita bahas, Hadis Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril, mal Islam, mal iman, mal ihsan, maka kita akan tahu bahwasanya semua ilmu-ilmu, ilmu din, semuanya kembali kepada hadis ini, semuanya terkandung di dalam hadis ini dan semuanya dalam keadaan terkait dengan hadis ini. Tadkhul tahtahu, masuk di bawah rincian hadis ini. Silahkan kamu membahas apapun membahas masalah apapun akan termasuk dalam hadis ini. Wa anna jami'al ulama min fawqi firaqi hadhihi al-ummah la takhruj ulumuhum allati yatakallamuna fiha an hadzal hadis. Dan para ulama seluruhnya dari berbagai macam kelompok, dari berbagai macam madhab tidak akan keluar ilmu mereka dari hadis ini. Apa yang mereka bicarakan ada terkandung dalam hadis ini apa yang mereka sampaikan terkandung dalam hadis ini dan semua ilmu-ilmu mereka terdapat di bawah atau di dalam hadis-hadis ini. Wa madalla alaihi mujmalan wa mufassala dan terkandung di dalamnya secara global maupun secara rinci. Fa innal fuqaha innama yatakallamuna fil ibadat allati hiya min jumlati khisalil Islam. Baik kita lihat kelompok fuqaha. Kalau dikatakan kelompok fuqaha bukan berarti mereka bukan ahlul hadis. Kalau kita katakan ahlul hadis bukan berarti bukan kelompok fuqaha. Yang hanya kita katakan fuqaha dan ahlul hadis atau ahli tafsir adalah spesifikasinya. Ya. Artinya dalam keadaan menonjolnya ilmu dia dalam bidang fikih sehingga dikatakan fuqaha. Tentunya mereka dikatakan ahli fikih karena mereka membaca hadis dan mengerti hadis. Ya. Kan demikian. Dan tentunya dikatakan ahli hadis bukan tidak ngerti fikih. Nah, baik, jangan dipisah-pisahkan secara eh, betul-betul uh, persen. 100% ini bukan itu, itu bukan ini. Akhirnya kemudian diadukan antara keduanya. Bagus ahli fikih apa bagus ahli hadis, Ustaz? Yang lebih utama yang mana? Sehingga mencela yang satu, memuji yang lain. Oh, yang bagus ahli hadis. Kalau ahli fikih kan dicerca, dicerca dan dicaci. Nauzubillah. Hati-hati. Ini hanya menceritakan tentang apa yang menonjol pada beliau-beliau rahimahumullah. Fukuha ketika membahas fikih, para ahli fikih, para pakar-pakar ilmu fikih, ketika mereka membahas fikih, mereka dalam keadaan membahas perkara-perkara yang tidak lepas dari rukun Islam. Taharah berkait dengan salat. Bicara masalah salatnya tentunya berkait sekali dengan rukun Islam berbicara tentang puasa, tentang haji, tentang segala macam fikih yang mereka pelajari, semuanya min ilmil Islam, khisalil Islam, wa yadhifunahu ila dalikal kalam fi ahkamil amwal. Dan masuk pula di dalamnya pembicaraan tentang hukum-hukum masalah harta. Harta itu apakah jual belinya, apakah sodakoh, zakat yang wajibnya, ukurannya, dan seterusnya rincian-rinciannya terdapat di dalam rukun Islam yaitu zakat. Wal abdu' wad dima' masalah abdu' masalah nikah itu nikah talak rujuk masalah bid'ah masalah dima masalah darah juga terkandung dalamnya wa kullu dzalika min ilmi islam semuanya adalah ilmu Islam kama sabaqat tanbihu alaih semuanya adalah ilmu-ilmu tentang keislaman Wa yabqa min ilmi al-Islam min al-adab dan tersisa pula banyak ilmu-ilmu tentang Islam seperti adab, adab-adab tingkah laku, akhlak dan lain-lainnya la yatakallamu alaihi illa al-qalil minhum. Tidak berbicara tentangnya kecuali sedikit. Wa la yatakallamuna ala ma'na syahadatain wa huma aslul islami Dan tidak berbicara tentang makna syahadatain, makna dua kalimat syahadat. Wa huma aslul islami kullih. Padahal itu adalah dasar Islam secara keseluruhan. Ketika bahas fikih. Yang dibahas dari mulai taharah, salat, puasa, haji, tambah lagi nikah, cer talak, cerai, rujuk dan seterusnya. Terus bagaimana dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Oh, itu dalam masalah akidah bidangnya. Padahal ruknun min arkanil Islam yang pertama apa? Syahadat la ilaha illallah. Berarti masalah syahadat la ilaha illallah fikih apa? Apa akidah maksudnya? Hah? Kalau fikih kan bahas masalah ilmu-ilmu tentang keislaman, yaitu rukun-rukun Islam. Nomor satunya, yang paling awalnya la ilaha illallah. Makanya ada para ulama yang menulis akidah, judulnya fikih. Fikhul akbar, fikih besar. Isinya apa? Aqidah la ilaha illallah. Kenapa kalau fikih? Justru fikih terbesar itu la ilaha illallah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, Allah akan fakihkan dalam agama. Kira-kira apakah masalah sholat, zakat, puasa yang saja atau dalam masalah akidah juga? Yufaqihu fid din. Allah fakihkan dalam agama. Dalam bidang apa kira-kira difakihkannya? Semuanya bahkan khususnya la adalah akidahnya faqih terhadap masalah la ilaha illallah. Mengerti dalam masalah la ilaha illallah. faqih la ilaha illallah lebih paham. Allah berikan kepadanya tentunya. Bagaimana mungkin yufaqihu fid din faqih dalam masalah salat, puasa, zakat, ngerti semuanya rincian-rinciannya sedangkan akidah nggak ngerti. Apakah orang itu yufakih fid Sudah difaqihkan oleh Allah dalam agama? Atau orang itu dalam keadaan belum mendapatkan dari Allah Subhanahu wa hidayah? Belum mendapatkan hidayah. Karena berarti dia beribadah dalam keadaan keyakinannya salah. Na'udzubillah. akan tertolak semua ibadahnya karena pondasinya salah. Keyakinannya keyakinan batil, keyakinan sesat, akidah yang menyimpang. Maka Ibn Azakumullah di sini dikatakan oleh Ibnu Rajab, bahkan sesungguhnya fikih yang terbesar adalah permasalahan la ilaha illallah. Itu adalah aslul islami kullih, dasar Islam secara keseluruhan. Walladzina yatakallamuna ala usulul diyanat. Sekarang sebaliknya, kelompok ulama yang dalam bidang usul, ilmu usul din Apa bidangnya? Oh ini ulama ahli usul, ahli usul din ahli dasar-dasar ilmu agama. ya Yatakallamuna ala syahadatain. Karena ahlinya dalam bidang akidah, maka membahas masalah akidah. Masalah syahadatain. Membahas masalah iman billah, iman bimalaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrih. Berbicara tentang rukun-rukun iman. Karena bidangnya masalah usuluddin. Usul-usul ilmu agama. Yani dasar-dasar ilmu agama, akidah. Walladzina yatakallamuna ala ilmi al ma'arif, yaitu mereka-mereka yang berbicara tentang ilmu al ma'arif, ilmu mu'alamat, muamalat, yatakallamuna ala maqamil ihsan, yang berbicara tentang kedudukan ihsan. Yang kelompok ketiga. Kelompok ketiga adalah ulama yang berbicara tentang ilmu al ma'arif. Ilmu ma'arif tergantung eh, terkandung di dalam al-ihsan. Yani berbicara tentang bagaimana bisa mencapai derajat ihsan. Inilah yang banyak terjerumus ke dalam tasawuf. Ini yang mempelajari yang ketiga ini. Ilmu ma'arif istilahnya. Yang banyak terjerumus ke dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dalam masalah tasawuf. Mereka berbicara tentang maqamul ihsan. Bagaimana mencapai derajat ihsan. Alal a'malil batinah yakni bagaimana kita memperbaiki amalan-amalan batin, amalan-amalan hati. Allati tadkhul fil imani aydan yang masuk dalam masalah iman juga seperti khasyah, bagaimana memperdalam masalah takut, bagaimana mempertinggi masalah cinta kepada Allah, bagaimana memperkuat tawakal, bagaimana memperkuat keriduan, bagaimana memperkuat kesabaran. Ini golongan orang-orang yang mempelajari ilmu ma'arif فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلمون عليها فرق المسلمين في هذا الحديث ورجعت كلها إليه ففي هذا الحديث وحده الكفاية ولله الحمد والمنة Nah semua golongan-golongan tadi, tiga golongan yang sudah kita sebut. Padahal kalau kita lihat ilmu-ilmu mereka, tidak keluar dari hadis yang sedang kita bahas. Dan semuanya terkandung dalam hadis ini, hadis yang kita bahas. Ini hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menceritakan bahwa seseorang datang yang ternyata Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Mal Islam? Wa mal iman? Wa mal ihsan?" Dijawab oleh Rasulullah SAW satu persatu. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadhan wal hajj. Khalifidina a'azakumullah. Maka semua ilmu-ilmu mereka tadi terkandung dalam satu hadis yang berbicara tentang ilmu usuluddin terkandung dalam rukun iman. Yang berbicara tentang ilmu ma'arif sudah ada dalam al-ihsan. Yang berbicara masalah ilmu-ilmu tentang al-Islam, tentang fikihnya sudah ada dalam rukun Islam. Maka semuanya didasari oleh satu hadis ini. Maka hadis ini berarti hadisun azim. Walillahil hamdi wal minnah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah sudah tercakup dalam hadis ini keseluruhan, maka tidak boleh kita memisahkan satu dengan yang lainnya. Jangan menganggap ini penting, ini nggak perlu. Atau yang kedua mengatakan ini yang penting, itu nggak perlu. Jangan pula menyatakan yang penting itu hati, fikih nggak perlu. Akibatnya masing-masing tersesat. Yang katanya fikih saja tidak merhatikan akidah, apa artinya? Apa artinya kalau akidahnya rusak? akan sesat dia dalam keadaan tidak merasa. Solatnya bagus, benar. Zakatnya bagus, benar. Tetapi tidak diterima. Kenapa? Keyakinannya salah. Terjerumus ke dalam berbagai macam kesyirikan-kesyirikan dan kesesatan-kesesatan. Dalam masalah asma dan sifat. Dalam masalah rububiyah, uluhiyah. La hawla wa la quwata illa billah. Sebaliknya juga demikian. Ada orang yang mengatakan, yang penting itu akidah. Yang penting itu hatinya sudah yakin pada Allah, tidak syirik, ya cukup. Lalu bagaimana kalau sholatnya salah? Padahal hadisnya man ahdatsa fi amrina hadza ma minhu fahuwa rad. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beribadah dengan ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi, maka tertolak. Oh iya ini saya betul-betul untuk Allah, tidak untuk yang lain. Mana yang untuk Allah? Ini salah. Itu bid'ah, muhdasah Ajaran siapa itu? Nabi tidak pernah mengajarkan. Tertolak fahuwa raddun. Kenapa? Karena dia mempelajari yang ini tidak mempelajari yang itu. Atau yang lebih parah lagi, yang golongan ilmu ma'arif, yang penting itu ilmu ma'rifah. Bagaimana tentang ma'rifatullah? Bagaimana kita mendidik terbiah hati kita agar menjadi begini dan menjadi begitu? Hati kita harus ditata, hati kita harus disusun, hati kita harus dimanage. Manajemen kolbu. Imannya berantakan, akidah nggak tahu. Dalam keadaan sholat dibiarkan, nggak karuan. Terus bagaimana? Apa jadinya? Jadinya adalah seorang seperti Hindu dan Buddha semedi di gua-gua, katanya sedang bermunajat kepada Allah. Lagi apa kamu? Oh ini supaya mendidik hati kita agar betul-betul merasa tentram dengan Allah, merasa lezat dengan Allah, merasa merasa merasa merasa. Oh semedi maksudnya. Sama, sama dengan ajaran mereka semedi di gua-gua. Maka konfidina azakumullah. Kenapa demikian? Karena dia pisahkan dari fikih. Karena mereka memisahkannya dari ilmu fikih. Nabi mengajarkan bagaimana cara ibadah pada Allah Bagaimana cara munajat kepada Allah? Bagaimana cara kamu mendapatkan ketentraman beribadah kepada Allah? Yaitu dengan kamu bangun salat di tengah malam wana sunyam. Jadi tidak perlu sepinya itu mencari kesepian di gua, nggak perlu. Diajarkan oleh Nabi, bangunlah tengah tengah malam wana sunyam. Manusia seluruhnya tidur, kamu sendirian salat. Bagaimana? Terasa atau tidak terasa munajat pada Allah dengan khalwat? Terasa dia mendapatkan apa yang dia cari, yaitu munajat kepada Allah dengan betul-betul hanya dia dan Allah. Tidak ada orang lain, semua tidur. Semua dalam keadaan terlelap. Semua dalam keadaan tidak memperhatikan apa yang dia lakukan. Dia sendiri dengan Allah. Nikmat, lezat. Jadi kalau tidak perlu kita kemudian mengatakan, wah ini lebih hebat dari salaf. Mana yang lebih hebat dari salaf? Oh itu. Yang memperhatikan hati mereka demikian rupa. wahai kaum muslimin. Justru salafus saleh dalam masalah itu sudah lebih dulu. Lebih dulu. Mereka itu idha kharaja asid. Kalau keluar singa mereka berjihad bisa bilillah. Sedangkan mereka tidak jihad. Sebaliknya, kalau dia masuk dalam rumahnya, mereka obat ahli ibadah. Di tengah malam mereka menangis, mencucurkan air mata mereka. Berkhalwat, bermunajat kepada Allah. Sujud kepada Allah, ruku kepada Allah, meratap kepada Allah, istighazah, meminta, mengadu, sehingga dia tahu kapan harus begini, kapan harus begitu. Kalau ini dia pentingkan ibadah dalam keadaan hati, hati, hati, hati, hati. Dalam keadaan ketika diperintahkan jihad dia tidak berani. Dalam keadaan ketika dia dalam keadaan ada perintah untuk berperang, dia mencari alasan, oh saya anu saja, saya doa saja. Kan doa saya dengan mujahidin itu seperti satu kabel listrik yang mengalirkan kekuatannya kepada mereka. Sehingga kamu perang saya doa. Cari-cari alasan untuk tidak berangkat. Maka ikhwanifidina alhamdulillah. Ahlu sunnah. Dengan satu hadis yang kemarin kita bahas. Sudah mencakup seluruhnya. Fikihnya. Akidahnya. Dan juga ilmu ma'arif Jangan ekstrim yang sebaliknya. Karena kita ahlu sunnah, kita begini, kita begini, maka tidak membahas hati. Kata siapa tidak membahas hati? Fudail ibn Iyad itu ahlu sunnah. Ibn Mubarak itu ahlu sunnah. Tetapi zuhudnya mereka terkenal. Ibadahnya mereka terkenal. Dan pembicaraan mereka tentang hati juga terkenal. Ma'ruf. Tetapi Ibnul Mubarak ketika jihad paling depan berperannya dalam keadaan menutupi mukanya karena khawatir terlihat oleh orang lain. Karena para kaum muslimin kalau melihat ulamanya berperang di depan takut kehilangan, akan dilarang, jangan. Maka dia sembunyi-sembunyi dari manusia untuk berperang fisabilillah. Maka khonifidina azakumullah <clears throat> kita tidak boleh mementingkan yang satu dan mengesampingkan yang lain. Padahal tiga-tiganya ada di dalam satu hadis yang kita baca kemarin.